Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari demikian juga Sunan Ibnu Majah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qaswaini rahimahullahu taala. Tapi sebelum kita menyebutkan buku tersebut kita akan sedikit memper, memperbincangkan ini menjawab pertanyaan sebagian ikhwah tentang apa yang diucapkan oleh Muhammad Afifuddin Asidawi tentang celaan dia terhadap Syekh Yahya Hawidahullah Ta'ala Ikhwan sekalian Barakallahu fikum Apapun yang akan kita sebutkan Atau mungkin bahkan buku Bahkan mungkin ratusan malzamah Atau bantahan yang kita sebutkan kepada mereka baik dari kalangan ulama dan sebagainya tidak akan mereka terima. Kecuali kalau di situ Syekh Robi berucap padanya. Kalau kemudian di situ Syekh Robi memuji seorang atau mungkin menyanjung seorang mereka ambil. Kalau kemudian Syekh Robi mencerca seorang atau yang semisalnya mereka akan mengambil. Walaupun mungkin tidak ada di situ hujah. Demikian yang kita perhatikan. Memang dulu Syekh Al-Bani rahimahullah taala pernah menyebutkan yakni muji waktu itu muji Syekh Robi bahwa beliau waktu itu, waktu itu adalah hamilul liwa jarh ta'dil, pembawa bendera jarh ta'dil. Tetapi hal yang demikian ketika Syekh Al-Bani dalam keadaan masih hidup. Apalagi sekarang kita lihat waktu itu disebutkan bahwa Syekh Robi mengatakan bahwa salafiyatuna aqwa min salafiyah Syekh Albani. Salafiyah kami lebih kuat daripada Salafiyah si Albani. Ini seakan-akan di situ ada suatu tangkis. Ini mengurangi. Demikian juga kita sebagaimana kita sering mengetahui untuk kita ini mempelajari agama kita ini dengan Al-Quran dan Sunnah demikian juga pemahaman salafus soleh. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan dari gerakan Lukmanin ini yang corongnya itu diantaranya Fikudin, mereka juga menjuluki kita gerakan juga, Yaitu gerombolan demikian. Semisal itu. Tidaklah keluar kecuali dari apa yang dikatakan Syarofi. Kalau kemudian Syarofi berbicara demikian diambil, tidak diperhatikan di situ alasan. Dan nanti akan kita sebutkan sedikit banyak. Demikian juga orang-orang kalau di Semarang di sini seperti yang ada di eh, Ali Itisom itu, Tambak Boyo itu. Mereka mengatakan ayo ngaji, ayo ngaji. Ya ini mengatakan dengan pemahaman Al-Quran Sunnah, dengan pemahaman Salafus Soleh. Tidak ada itu. Pokoknya di situ Syarofi atau tidak, demikian sudah. Kesimpulannya adalah, adalah seperti itu. Demikian juga kita sering di situ mendengar mendengar ucapan para ulama Ida tatasanna fatasanna bil amwat wala tatasanna bil bil ahya fa innahu la ya'man minal fitan. Kalau kamu ingin mengambil contoh, maka ambil contoh pada orang yang telah meninggal yang dia dohirnya adalah husnul khatimah. Adapun kalau orang yang masih hidup maka di sini tidak aman dari fitnah. Demikian juga kita lihat mungkin dari julasa teman-teman duduk Syarobi waktu itu, ya ini orang-orang semisal Abdurrahman Adani, atau yang semisalnya orang-orang seperti Lukmani dan sebagainya, ulama alam seperti itu. Dan kemungkinan juga kemudian dia Abdurrahman Adani ini ya tasanna ya jamal, ini seakan-akan berbuat demikian supaya kemudian dipuji. Sampai kemudian Syarobi waktu itu mungkin mencela Syekh saya, demikian. Demikian juga kita ingat di situ ucapan Imam Malik rahimahullah taala, "Kullu nas kalamuhu wa itraq ila sahib hadal qabr wa asyara ila qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Imam Malik rahimahullah mengatakan semua ucapan manusia itu diambil dan ditinggalkan kecuali pemilik kuburan ini sambil beliau mengisyaratkan pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah maksum, adapun manusia apabila di situ benar diambil, apabila salah kemudian ditinggalkan. Demikian juga ya ini ucapan syarobi bukan berarti seperti wahyu yang turun dari langit. Kita lihat sebagai sebagai seorang penuntut ilmu dilihat di situ dalil yang ada. Jadi demikian walaupun kita mungkin mendapatkan di situ pujian para ulama terhadap Syekh ya. Dan banyak ulama yang memuji seperti Saleh Al Fauzan memuji Syekh ya. Demikian juga bagaimana kemudian Syekh Saleh Al Syekh sebagai menteri dalam urusan agama di situ memberikan izin kepada Syekh ya untuk memberikan ceramah, demikian juga pelajaran di sana di Saudi Arabia. Demikian juga waktu itu disambut oleh mufti, kepala mufti Kerajaan Saudi Arabia yakni Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Demikian juga Syekh Salim Al-Hilali yang di situ ada pujian Al-Atirah yang semerbak terhadap Syekh ya. Hal demikian semua pujian ini tidak akan dipedulikan oleh orang-orang gerombolan Rukmanin ini. Apapun yang terjadi. Walaupun dulu juga Syekh Rafi juga memuji Syekh ya. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi. Jadi demikian ewas sekalian, barakallahu fikum. Apapun yang terjadi kalau kemudian Syekh Rafi berbicara sudah mereka ambil seakan-akan samina waton. Kemudian yang kedua yang sini <clears throat> kita akan sebutkan ya ini yang kedua hendaknya mereka sebenarnya untuk bersyukur kepada kita kepada saya ya demikian juga yang lain dari para ulama yang telah mengatakan jelek terhadap Abdurrahman Al-Adani ini. Kalau mereka memang seorang laki-laki ya ini indah rujulah punya kejantanan kalau istilah kita ya ini gentleman dan sebagainya untuk kemudian bersyukur dan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man la yaskurun nas, la yaskurullah." Barang siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih, berterima kasih kepada manusia, maka Allah pun tidak bersyukur kepada dia. Ini kalau mereka umpamanya mengakui kalau kita lihat sekarang ini Abdurrahman Adani yang dia itu adalah sudah meninggal itu tidak mereka pakai juga. Sekarang ini mereka mengambil ucapan Syekh Robi yang terakhir bahwa Abdurrahman Adani itu adalah kesimpulan dia orang yang jelek. Kalau mereka mau dengan jujur mengakui oh benar. Jazakumullah ya ikhwan, ya akhi. Ya ini kamu mengatakan orang ini jelek dan kamu lebih dulu mengatakannya. Harusnya seperti itu. Tapi malu tidak mungkin mereka mengucapkan seperti itu. Mereka malu untuk kemudian kembali seperti itu. Tapi kalau dia mempunyai keberanian kembali. Demikian juga dulu orang yang dia, dia puji. Waktu itu kita dengar ya ini ceramahnya Luman Ba'abdoh waktu itu. Yang waktu itu Budan dan di sampingnya bahkan tertawa dia terbahak-bahak ketika menyebutkan Yasin Al-Dani. Yang itu dia juga sudah mati juga. Nah Yasin Al-Dani dikatakan oleh Luman waktu itu dulu Yasin Al-Dani itu dia sudah sebagai mustafid mengajar di Damas di markasnya yang mobil di Damas itu dan Yahya al waktu itu masih di kolong-kolong besi ngelas demikian. Dan demikian dustanya. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mereka sebenarnya mau kemudian jujur sebagai seorang Laki-laki yang mengakui, mengucapkan jasa kumulah khairan ternyata mereka orang yang jelek. Demikian juga Muhammad al Sobi, Yang kemudian Abu Bidin mengatakan, ya ini kita dijuluki dengan Hajawurah. Hajawurah itu lafad wala alam yang kita tahu adalah ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Muhammad al Sobi ini. Dan kemudian ketika mati tidak ada di antara mereka ini Lukmaniun, demikian juga Abu Bidin ini memujinya. Jadi ya, seakan-akan sudah hilang wala karomah, tidak dianggap sama sekali. Hanya sekedar kemudian Syarabi mengatakan dia itu jelek demikian demikian. Ya kan? Tidak perlu kemudian alasan panjang lebar kemudian sudah tinggalkan. Adapun kita sudah menjelaskan secara detail panjang lebar demikian. Demikian juga orang-orang yang dulu bersama mereka seperti Hani Burek dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai nasihat untuk kita semua, demikian juga untuk Afifuddin ini yang mulutnya kasar. Apakah dia tidak ingat ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang sungguh dari Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa Nabi mengatakan man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku maka aku umumkan kepada dia itu permusuhan, peperangan. Untuk dia hati-hati. Dan dia mungkin sudah tahu bahwa luhum al ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Kita perhatikan dan kita bukan berarti memuji atau mungkin mengatakan ini wali, ini musuh Allah SWT. Tidak. Tapi demikian kita lihat sejarah. Orang-orang dia puji itu semua. Abdurrahman Adani, Yasin, Demikian, demikian Muhammad Al-Musabi. Semuanya adalah binasa. Bukan berarti kita mengatakan mensyukuri dan sebagainya. Tidak, demikian keadaannya. Mereka itu kalau istilah kita mampus, modar, demikian. Demikian keadaannya. Jadi barang siapa yang mesti kasih Allah kasih atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala maka umumkan Allah umumkan kepada mereka itu permusuhan, peperangan. Demikian keadaannya. Hati-hati kamu wahai Afifuddin. Dan sejarah itu yang sudah yang tampak bagi kita. Dan Nabi mengatakan qad yunsur hada din bi fajir. Kadang-kadang agama kita ini ditolong oleh seseorang yang dia itu fajir, yang dia itu jelek. Demikian mereka binasa. Bagaimana Abdurrahman Adani mati ditembak, demikian juga Yasin Adani, yakni kena bom dan sebagainya. Oleh orang-orang yang demikian perbuatannya. Jadi hendaknya dia berhati-hati juga. Kemudian juga kalau kita perhatikan ucapan dia itu, ini ucapan Afifuddin, ya ini muncul dari apa? Kemarahan dia. Seakan-akan dia itu seperti tadi kita sebutkan seperti orang yang mabuk. Bagaimana dia penuhi ucapan dia itu dengan kedustaan. Padahal dia itu adalah dijuluki sebagai dai salafiyah menurut mereka. Tapi bagaimana dia penuhi ucapan dia itu dengan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dusta. Ini dikatakan sebagai mereka dai, mereka baga-bagakan Ini kedustaan yang yang begitu berat. Dan para ulama di situ membicarakan tentang tobatnya orang yang berdusta. Di antara mereka tidak menerima tobatnya orang berdusta. Karena seperti Imam Ahmad, demikian juga ulama yang lain tidak menerima. Ditakutkan itu al taubat taubatnya orang berdusta itu itu kadib, dusta juga. Jangan-jangan orang yang bertobat dari orang berdusta ini karena dia itu biasa berdusta, itu adalah dusta juga. Walaupun yang rojih pendapat Imam Nawawi demikian juga ulama yang lainnya mengatakan diterima taubat orang yang berdusta kalau dia itu adalah benar-benar bagus taubatnya. Dan dia sedikit banyak Ya ini seperti berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutabakan alih, bukan mutawatir. Maka mutaami alaih balita bawa maka ada huminanar. Barang siapa yang dia itu berdusta atas namaku, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. ya di sini atas nama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan dengan dengan sengaja dia itu bawa maka ada ilana. Maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini bahaya orang yang berdusta. Kalaulah tidak dia berdusta atas nama Nabi, ya ini berdusta dalam hal muamalah dengan pembicaraan dengan manusia dan itu dihukumi oleh para ulama dengan mutahambil kadir. Kalau dia berani berbicara bersama dengan manusia dusta, maka ditakutkan dia pun berani juga berdusta atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di situ dia mengatakan bahwa Syekh Yahya Habibullah taala itu bukan ulama. Ini dusta. Berapa banyak di situ bagaimana Syekh mobil sebagai gurunya memilih beliau sebagai orang yang duduk yang pantas untuk menggantikan beliau setelah meninggal dan dia ketahui Bahkan dia Afifuddin dengan istrinya demikian juga anak anaknya bagaimana pergi ke Damas waktu itu melakukan rehlah. Meyakini bahwa beliau seorang ulama. Ini seakan-akan dia adalah mencabut ludah yang dia telah keluarkan. Suatu yang dia dulu dulu telah yakini. Demikian juga dulu Syekh Rafi pun menguji Syekh Yahya. Demikian juga dulu Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. orang Allah taala demikian juga di situ ulama-ulama yang lain dulu menguji beliau. Jadi ya, demikian. Kalau dia mengatakan bukan bukan ulama, yang lainnya para ulama yakini dia adalah, adalah seorang ulama. Bahkan kita dengar kemarin ketika musim haji beliau diberikan izin untuk kemudian ceramah. Demikian. Ini ya, eh, demikian keadaan dia berdosa. Kemudian yang kedua, ini dia mengatakan bahwa saya mudah mengatakan hisbi. Bahkan tukang bejat dikatakan hisbi dan sebagainya. Kalau tidak mengatakan umpamanya habibullah wa dan sebagainya. Nah, ini kedustaan dia berikutnya. Berbeda dengan kamu wahai Fudin. Kamu adalah seperti pengekor Syarobi sudah. Tidak perlu di situ pembahasan kalau <clears throat> Syarobi mengatakan dia ini jelek-jelek sudah. Walaupun yang lainnya mungkin mengatakan selain apa yang diucapkan oleh Syarobi. Ya ini demikian. Adapun kami ya ini berdasarkan dengan hukum. Dan saya mengatakan dengan dalil-dalil yang jelas dan bisa dilihat. Ratusan di situ malzamah ditulis oleh murid-muridnya. Demikian juga beliau sendiri juga menulis. Demikian juga ulama-ulama yang lain menulisnya. Bisa ditelaah. Seperti muftasar bayan itu ringkas bisa kamu pelajari. Ada buktinya bisa di, dibahas di situ. <clears throat> Adapun kamu tidak ada di situ. Dalil. Demikian juga kita mengetahui di situ ahlul bilad adra bima fihi. Orang yang ada di, di daerah itu lebih tahu dengan apa yang dalamnya. yakni bisa kita lihat bahwa saya mengetahui orang-orang yang di dalam di situ, kemudian beliau benar-benar memikirkan dan ini berhak untuk kemudian dihukumi demikian demikian. Berbeda dengan kalian, pokoknya apa itu dikatakan oleh Syarobi yakni itu yang kita perhatikan. Samina wa ta'ana. Tidak disitu dibahas apa alasannya dan sebagainya. Dan mereka itu sistem komandonya adalah kuat. Orang-orang Lukmaniyun ini sampai sekarang ini sistem komando kuat. Berlapis-lapis. Kalau atas sudah bilang gini, semuanya di bawah harus seperti itu. Harus demikian demikian. Mulai mungkin tidak ada musyawarah di antara mereka itu. Ini tuduhan yang yang berikutnya dari Afifuddin mengatakan saya hanya bermudah-mudah. Padahal tidak. Bisa kamu lihat di situ, kamu bisa membaca kitab gundul, kamu perhatikan, kamu telaah di situ, mungkin kamu bantah. Adapun kamu tidak ada, kecuali demikian tadi kita sebutkan. Kemudian kedustaan dia jelas dusta di situ. Tidak pantas dia sebagai dai kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nanti ucapan anak sebutan ini kalau kemudian ada kesalahan, anak akan siap untuk tarajuk. Adapun dia Ya ini kedustaan dia ini hendaknya kalau dia seorang lelaki tarujuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya dai. Dia mengatakan saya ya Habibullah Ta'ala mengatakan bahwa orang yang sholat di atas pasir tidak sah sholatnya. Dari mana ucapan kamu ini? Dengan menisbahkan sebagian hewan ada di Bengkulu. Tidak ada seperti itu. Bahkan kita ketika di Yaman dulu sholat di atas karpet, bahkan mungkin di atas keramik. Demikian juga mesin-mesin kita dari para murid-murid beliau. Demikian sholat di atas karpet, di atas keramik dan sebagainya. Ini dustaan, kedustaan yang jelas. Sampai orang mungkin mungkin menyangka bagaimana ini dikatakan dai mereka, ini orang-orang tambak boyo itu ternyata seperti itu keadaannya. Ini berdusta, jelas-jelas berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat dia mengatakan bahwa saya tidak berikan izin di Saudi Arabia untuk berdakwah dan sebagainya. Bahkan untuk itu karena urusan agama, eh, karena urusan negara saja bukan alasan agama. Ini bohong, kebohongan dia berikutnya. Saya Soleh al yang berikan izin pada beliau untuk berceramah. Bahkan dulu kita ketika kita perhatikan di Mekah, ini beliau di Masjid At-Taqwa. Bahkan jamaahnya banyak dengan adanya beliau di situ dulunya tidak terlalu ramai, kemudian ketika beliau tinggal di situ menjadi ramai. Demikian juga waktu itu beliau diberikan izin untuk kemudian ceramah di situ. Ya, ini kedustaan demi kedustaan yang ada pada diri Muhammad Afifuddin. Yang sebenarnya hendaknya dia itu untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan kalau kita perhatikan tidak ada di situ <clears throat> kemudian uh, untuk dia berdalil tidak ada. Tidak di situ yakni dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Kalau dengan alasan dia itu hendaknya Ya ini sebagai sifat bentuk berbakti kepada guru bukan itu keadaannya. Jujur kamu perhatikan apa alasannya. Kemudian juga kalau kamu membaca nasihatnya Imam Nawawi dalam Atibian fi hamalati fi hamalatil Quran, adab hamalatil Quran. Demikian juga eh, ini Syekhul Islam Ibnu dalam Majmu Fatawa dari ada para penuntut ilmu itu adalah menghargai para ulama. Kalau kemudian gurunya dalam keadaan yakni tidak ada untuk dia mendoakan gurunya kebaikan kalau kemudian gurunya digibai, dia berusaha untuk membantah gibahnya itu. Wa yarud ala gibah ala syaikhihi untuk dia membantah gibah terhadap syekhnya kalau tidak bisa untuk pergi. Demikian. Bukan kemudian mengatakan perbuatan dia, ini celaan dia itu adalah bentuk bir, ini perbuatan baik kepada guru. Insyaallah di sini ini cukup apa yang kita sebutkan ini kita akan meneruskan pembacaan buku tadi yang kita akan baca. Allah alam.